Ini siagul umum. Konteks keumuman atau konteks umum dalam lafad. Ya. Sebelumnya beliau sebutkan konteks-konteks umum itu ada tujuh. Ya, empat sebelumnya telah kita bahas. Yang pertama, madalla alal umum madalla alal umum madalla alal umumi bi madatihi sesuatu yang menunjukkan uh, makna umum dari segi lafat itu sendiri. Nah, yang kedua asma'u asyarti. Kata syarat. Yang ketiga asma'u al-istifham. Uh, isim-isim istifham itu kata tanya. Yang keempat asmaul mausulah, al-asmaul mausulah. Uh, isim-isim mausul alias kata sambung. Nah, ini semua bermakna umum. Ya. Berikutnya kata pengarang rahimahullah taala Khamisan yang kelima, an-nakiratu fi siyakin nafyi awin nahi awis syarti awil istifhamil inkari. Nah, Kata beliau, rahimahullah ta'ala, yang kelima adalah nakirah. An-nakiratu fi siyaqi fi siyaqin nafyi in nahi awin syarti awil istifhamil inkari. Isim nakirah. Ya, isim nakirah yang terletak pada susunan kata uh, eh, an-nafi, penafian. Ya, atau isim nakirah yang terletak pada susunan kata larangan atau sus, uh, isim nakirah yang terletak pada susunan kata syarat atau isim nakirah yang terletak pada susunan kata yang didahului oleh al-istifhamul ingkari pertanyaan yang sifatnya mengingkari jadi ada empat poin yang kelima ini ya ada uh, empat perkara atau empat empat jenis nah semuanya ya e, tertuju pada kata an-nakirah. Ya, isim nakirah yang terletak pada empat konteks atau susunan kata dalam bahasa Arab. Nah, akan kita sebutkan eh, satu persatu, satu persatu insyaallah Allah taala. Nah, teman-teman yang belum mengerti apa itu nakiroh ya bisa kembali ke pelajaran bahasa Arab dasar ya yang jelas eh, kata nakiroh atau isim nakiroh itu adalah kata yang umum ya lawan dari nakiroh ini adalah kata eh, isim ma'rifah ya. kata yang makrifah eh, ma'rifah ya ini dibahas dalam pembahasan ilmu nahu tata bahasa Arab. Nah, ala kulihal ya, poin yang kelima ini adalah an-nakirah, pembahasannya tentang isim yang nakirah yang terletak pada empat konteks atau susunan kata. Nah, kata beliau rahimahullah taala atau sebelumnya beliau sebutkan qaqaulihi kaqaulihi ta'ala wa ma min ilahin illallah Surah Al-Imran ayat 62. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Surah An-Nisa ayat 36. Dan firman Allah Subhanahu wa taala intu bedu intu bedu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab ayat 54. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya." Surah Al-Qasas ayat 71. Nah, ada empat, empat ayat yang dibawakan oleh beliau yang masing-masing ayat-ayat ini ya dijadikan dalil oleh pengarang rahimahullah taala tentang apa yang beliau sebutkan di awal pembahasan. Jadi eh, termasuk keumuman adalah isim nakiroh yang terletak pada empat susunan kata. Ya, masing-masing tadi disebutkan contohnya oleh pengarang rahimahullah taala. Nah, sebelum kita melanjutkan, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. An-nakirah dalam bahasa Arab itu ya, itu datang dalam banyak konteks. Ya, dalam banyak konteks eh, dalam dalam susunan bahasa Arab. Ya, terkadang eh, nakirah itu bisa bermakna itlak. Ya, bisa bermakna mutlak bukan bermana umum. Dan terkadang juga dia bermana umum, bukan mutlak. Nah, adapun perbedaan antara uh, umum dan mutlak ini ada disebutkan oleh beliau sendiri di sini, ya, <coughs> yang secara uh, garis besarnya atau kesimpulannya perbedaan antara uh, mutlak uh, al-am umum dan al-mutlak itu ada ada tiga walaupun yang beliau rinci lebih detail rinci adalah uh, perbedaan antara yang pertama perbedaan pertama dan dan yang kedua perbedaan yang ketiga beliau tidak begitu rinci ya karena menurut beliau eh, rahimahullah taala itu uh, khusus pembahasannya atau dibutuhkan oleh orang-orang yang memang sudah mengerti atau sudah mahir dalam bahasa Arab. Nah, tapi tidak apa-apa kita sebutkan nanti insya Allah taala secara secara garis besar. Ya. Perbedaan antara eh, um, umum, am, umum dan mutlak itu ada tiga perbedaan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Perbedaan yang pertama, kalau umum itu ya, kata beliau rahimahullah taala, itu eh, ya ummu ala ya ummu jami' ya, ya ummu jami'a afradihi ala sabil syumul. Umum itu ya, itu mencakup seluruh afrodnya seluruh individu personnya ya ala sabili syumul ala sabili syumul yakni secara keseluruhan tapi maknanya satu ya, bedanya dengan mutlak kalau mutlak ya ya'ummu jami ya, mujami jami'a afradihi ala sabilil badal ya, jadi perbedaannya antara asyumul dan al badal kalau al am ala ala sabi ala sabilil syumul kalau mutlak ala sabili ala sabil badal. Ya, Al badal ini pengganti. Nah, untuk lebih e, bisa untuk dipahami, nah kita kasih contoh. Nah, contohnya ada seorang majikan, ya, majikannya mengatakan kepada e, sopirnya atau karyawannya umpamanya. Ya. Dia katakan akrimi tolabah. Akrimi tolabah. Muliakanlah para penuntut ilmu. Nah, atau kita ganti kata akrim, kita ganti kata at'im, ya. Atau ama yut'imu. At'im yakni beri makan. Ya. Beri makan, berikanlah makan kepada para penuntut ilmu. Umpamanya mereka datang ke sebuah pesantren umpamanya, ya si bosnya bilang ke majik eh, ke, ke karyawannya beri makan kepada tolabah tolabah itu jamak dari kata talib talibun satu pelajar kalau talibani dua pelajar kalau tulabun banyak pelajar nah atau dengan kata lain tulab dengan kata lain diganti menjadi tolabah nah jadi kalau majikannya mengatakan akrimit tolabah, berikan berikanlah makan atau atau imit tolabah, berikan makan kepada para penuntut ilmu. Nah, maka ini kata uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya, masuk dalam kategori umum. Ya, masuk dalam kategori kategori umum. Nah, berarti semua tolabah itu harus mendapatkan apa? Mendapatkan makan. Nah, semua tolabah itu harus mendapatkan mendapatkan makan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Kalau umpamanya At-Tolabah ini para penuntut ilmu di pesantren itu ada 100 orang umpamanya, ada 100 orang. Ya. Ternyata si sopirnya tadi, si e, karyawannya tadi, ya, dia hanya kasih makan 50 orang. Ya. Pertanyaannya, apakah si karyawan tadi sudah melaksanakan perintah majikannya atau belum? Nah, kita katakan belum. Ya, belum. Kenapa? Karena majikannya mengatakan berikan makan kepada para penuntut ilmu. Ini umum, berarti mencakup semuanya. Ya. Ada berapa orang penuntut ilmu di pesantren itu? Ada 100 orang umpamanya. Maka <coughs> dia harus kasih makan 100 orang itu. Kalau dia hanya kasih makan 50 orang, ya, si karyawan ini dianggap si sopir atau karyawan ini dianggap telah menyelisihi perintah majikannya. Nah, masya Allah taala. Ya. Contoh untuk mutlak Ya, contoh untuk mutlak, umpamanya si majikan mengatakan at'im at'im taliban. Kasih makan seorang penuntut ilmu. Kasih makan seorang penuntut ilmu. Ini mutlak. Ya, ini mutlak. Di pesantren itu ada 100 orang penuntut ilmu, ada 100 orang santri. Tapi si karyawan mengatakan beri makan at'im taliban atau akrim taliban, muliakan seorang penuntut ilmu atau kasih makan satu orang penuntut ilmu, satu orang santri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka ketika si e, karyawan tadi, ya, dia kasih makan satu orang, ya, dari para penuntut ilmu tersebut, ya, apakah dia sudah melaksanakan perintah majikannya atau belum? Kita katakan iya, sudah. Kenapa? Karena Taliban satu penuntut ilmu ini, ya, ini mutlak sebagai badal pengganti dari 99 yang lainnya. Nah, karena si majikan mengatakan kasih makan satu orang peruntut ilmu. Ya, kalau tadi sebelumnya umum berbeda ya, ada perbedaan. Kalau yang kedua ini mutlak. Ya. Maka si majikan mengatakan mutlak satu orang penuntut ilmu. Siapa mereka dari satu sampai seratus? siapa yang yang berhak untuk dikasih makan? Ya, terserah. Pokoknya salah satu di antara mereka. Ya. Kalau si majikan uh, si karyawan tadi umpamanya majikannya mengatakan kasih makan satu orang santri umpamanya. Si karyawan datang bawa makanan, dia kasih makan uh, ustadznya bukan santrinya. Apakah dia telah melaksanakan perintah majikannya? Belum. Karena yang diperintahkan oleh sang majikan siapa? Santri, bukan ustadznya. Maka kalau dia kasih makan ustadznya, ya itu nggak masuk dalam eh, kategori melaksanakan perintah dari si majikan tersebut. Nah, tapi kalau dia kasih makan salah seorang santri ini cukup. Ya. Ini e, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kedua antara e, umum dan mutlak. Ya. Kalau mutlak itu bisa ditakyid. Sama dengan al-am kalau umum ya, itu bisa ditaksis, bisa ditaksis. Maka untuk untuk mengkhususkan sesuatu yang umum ya kita katakan ditaksis ya ada sesuatu yang khas atau mukhassis yang mentaksis uh, al-am ya Sedangkan mutlak kita katakan ditakyid, bukan ditaksis tapi di ditakyid. Nah, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini, ada perbedaan yang ketiga, lakinnahu laisa wadihan jiddan, tapi tidak begitu uh, jelas kata beliau. Liannahu yahtaju ila mutabahhir yahtaju ila mutabahirin bil Arabiyah. Karena uh, butuh untuk uh, dibutuhkan seorang yang mutabahir yang sudah mahir dalam ilmu bahasa Arab ya tapi beliau kasih contoh ya kulun sebagian uh, para ulama mengatakan al-amu kalau yang umum itu yang am yasihul istisna'u al-muttasilu minhu boleh diistisna boleh dikecualikan sedangkan mutlak la yasihul istisna'u minhu tidak boleh dikecualikan tidak boleh diistisna ya Kecuali kalau istisnanya adalah istisna mengkotik Pengecualian yang sifatnya terputus. Ya, Alah kuliah kita tidak uh, panjang lebar di situ. Ya, adapun istilah-istilah apa itu istisna, apa itu istisna mengkotik, uh, eh, apa itu nakiro dan segala macam itu dibahas dalam uh, dalam bahasa Arab. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan hal-hal yang seperti ini, ikhwani wa akhwati filarahimani wa rahimakumullah, ya, menyadarkan kepada kita bahwasanya ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ya itu bukanlah perkara uh, yang mudah ya dibutuhkan kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala makanya kita kalau dalam agama kita kita lihat ya orang-orang yang berilmu itu wajib kita muliakan ya wajib kita muliakan mereka menuntut ilmu agama Allah karena Allah nah dan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, maka kita wajib memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memuliakan mereka. Ya. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Diangkat lagi sedikit, ya. Uh, lebih diangkat derajatnya daripada orang-orang beriman. Dan di, antara orang-orang beriman itu, ya, orang yang berilmu diangkat lebih derajatnya ya dari orang-orang beriman yang lainnya. Nah, masya Allah taala. Tapi bukan berarti ikhwani wa khatifil rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kalau e, begitu nggak usah menuntut ilmu karena e, susah atau e, tidak gampang. Nggak, nggak seperti itu juga, ya. Menuntut ilmu itu susah atau gampangnya, ya, itu semua kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam menuntut ilmu kita harus banyak-banyak memohon pertolongan Ya, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan diri kita sendiri. Ya, banyak-banyak berdoa. Dimudahkan bagi orang-orang orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahmakumullah. Dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah meminta pertolongan kepada Allah, yang kedua harus ada juhud. Ya. Kesungguhan, ya, mujahadah. Ya, mujahadah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, yang kedua dia mujahadah dia bersungguh-sungguh, insya Allah Allah bukakan eh, jalan-jalan uh, tersebut. Ya, contoh kalau mau belajar bahasa Arab umpamanya. Ya, banyak yang tanya kepada saya, Ustadz, kalau kalau belajar bahasa Arab tuh kira-kira berapa lama kita butuhkan supaya kita bisa baca kitab gundul itu? Ya. Kitab gundul maksudnya uh, kitab yang tidak ada terjemahannya. Ya. Eh, berbeda dengan mushaf Al-Qur'an. Kalau mushaf Al-Qur'an itu kan ada terjemah ada uh, ada yang tidak ada harokatnya. Kalau mushaf kan ada harokatnya. Kalau kitab-kitab para ulama yang kita biasa sebut dengan istilah kitab gundul itu enggak ada harokatnya. Nah, ada harokatnya. Jadi ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Arab ini contoh saja, masih banyak cabang ilmu yang lainnya. Ya, insya Allah taala Allah akan mudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka yang pertama kita harus minta kepada Allah dimudahkan. Yang kedua, kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh pasti kami akan bukakan kepadanya jalan-jalan menuju kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baik, kembali pada inti pembahasan antara uh, penggunaan kata mutlak dan am ini. Ya contohnya ada seorang suami, seorang suami bilang begini kepada istrinya, e, dek atau sayang, tolong bikinkan e, kopi. Nah, atau dia katakan e, berikan kepadaku kohwah. <coughs> Berikan kepadaku kohwa kopi. Ya. Maka ucapan sang suami ini ya dipahami apa? mutlak atau umum? Kita katakan mutlak, ya, karena dia minta satu kopi. Maka kopi apa saja yang dibikin oleh sang istri, itulah kopi. Berarti sang istri telah uh,